Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali hadir Di majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan sehat wal InsyaAllah yang sehat menjadi semakin sehat Dan awet sehatnya ila yaumil qiyamah yang sakit sembuh dari segala macam penyakitnya dan tidak terkena penyakit selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Buat teman-teman yang di depan, pokoknya kalau majelis sama saya, usahakan duduknya semakin dekat sama saya semakin bagus. Ya, jadi jangan jauh, dekat ini ya. Biar apa namanya? barokahnya itu semakin ku, kuat. Insyaallah. Jadi nanti Jumat depan atau Jumat berikutnya ya nggak usah dikasih tahu lagi pokoknya dekat jangan pakai wuh kalau saya udah begini kalau perlu tubruk saya <laughs> kalau udah ada apa-apa seperti ini ya kadang jadi sungkan gitu hadirin pemirsa malam hari ini saya tidak akan mengkaji Hikam Ibn Uthailah khusus malam ini ya tidak akan mengkaji Hikam Ibnu Uthailah khusus malam ini mungkin nah itu masih pakai Mungkin. Ya, karena saya juga kadang-kadang itu di tengah majelis nanti kalau berubah pikiran ya wallahu a'lam. Tapi malam hari ini saya akan mengawali majelis ini insyaallah nanti tiap Jumat uh, sebelum hikam atau setelah hikam saya akan sisipkan kajian pemantapan akidah ahlus sunnah wal jamaah saya lagi nulis buku, judul bukunya adalah Mana Dalilnya. Itu buku yang eh, pernah saya tulis tahun 2005. Kemudian tersebar luas ke seantero penjuru dunia. Karena saya ke Malaysia juga ketemu buku itu. Ya, di luar negeri ya ketemu buku itu. Setelah sekian lama, kemudian saya tulis buku Ahlul Bid'ah Hasanah 1 dan 2. Nah, sekarang saya akan menulis mana dalilnya yang merupakan gabungan dari mana dalilnya 1, mana dalilnya 2, Ahlul Bid'ah Hasanah 1, Ahlul Bid'ah Hasanah 2 dengan wajah yang berbeda. Jadi isi bukunya nanti insya Allah sekitar 80% berbeda. Kalau jenengan sudah punya mana dalilnya satu, mana dalilnya dua, ahlul bidah hasanah satu, ahlul bidah hasanah dua, tidak jadi ma masalah. Karena di mana dalilnya, nanti ada subjudulnya amalan wali, amalan nabi. Kurang lebih seperti itu. Ya, amalan wali, amalan nabi. Atau kebenaran amalan wali, amalan nabi. Karena zaman sekarang banyak orang yang membeda-bedakan. Katanya kalau amalannya wali itu bukan amalannya nabi. Ya kan? Nah, kenapa? Dengan dalih nabi tidak mengamalkan. Ya, dengan dalih nabi tidak menga mengamalkan. Insyaallah nanti di buku itu saya akan berupaya menjawab secara uh, ilmiah pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita dan akan saya cantumkan sumbernya sedetil mungkin. Ya, sedetil mungkin. Itu nanti semua teman-teman saya yang ahlu sunnah wal jamaah kalau bisa beli lebih bagus, pasti menguntungkan buat saya. Betul kan ya? Menguntungkan akhiratnya. Nomor satu itu akhiratnya pasti un, untung. Yang kedua hasil hasil dunianya pasti insya Allah juga ah, ada hasil dunianya menguntungkan jenengan semua. Ya, menguntungkan orang-orang yang hadir ma majelis karena nanti juga toh hasilnya digunakan untuk memperindah, memperluas, ya, mengelola ma majelis. Saya punya cita-cita banyak. Ini baru awalnya. Setuju? Nah, malam hari ini kita akan belajar satu hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada muslim yang meragukan kesohihan hadis ini, maka bisa dikatakan dia murtad. Bisa dikatakan mur murtad. Ya kalau nggak percaya, oh nggak percaya sama hadis itu, maka dia bisa dikatakan murtad. Karena orang yang nggak percaya sama hadis yang mutafakun alih kesohihannya sama saja tidak percaya dengan ucapan Nabi. Orang yang tidak percaya dengan ucapan Nabi berarti dia tidak percaya kepada Nabi. Ya, nggak percaya sama Nabi. Yang nggak percaya sama Nabi meskipun ngucap la ilaha illallah itu ribuan kali tapi nggak percaya sama Nabi, maka tidak diterima oleh Allah keislamannya. Makanya disuruh mengulangi dua kalimat syahadat. Syahadat itu bukan cuma satu kalimat la ilaha illallah. Ya kan ya? Ada lanjutannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, makanya hati-hati terhadap hadis sahih. Kalau udah hadis sahih jangan diragukan lagi. Hadis ini tadi saya print yang uh, dari sahih Al-Bukhari. Ya sahih Bukhari. Langsung saja dari perawi perawi akhirnya ya sahabatnya An bin Abbasin qal dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Sayyiduna Abdullah bin Abbas siapakah Abdullah bin Abbas namanya Abdullah punya bapak namanya Abbas nah siapakah Abbas radhiyallahu anhu Sayyiduna Abbas merupakan pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pamannya Rasul Rasulullah SAW. Berarti Abdullah putranya Abbas merupakan sepupunya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma merupakan sepupunya Nabi Muhammad SAW. Nak dulur kalau orang Jawa bilang ya, saudara se sepupu atau mungkin Jawa Timur bilang misanan gitu ya. Misanan sepupu. Nah, Beliau memang sepupu Nabi tapi usianya jauh berbeda dengan Nabi SAW. Usianya jauh ber berbeda. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mendapatkan banyak keistimewaan. Karena dari kecil itu hobinya nginep di rumahnya Rasulullah SAW. Ya, hobinya nginep di rumahnya Rasulullah SAW. Karena salah satu bibi beliau, salah satu bibi beliau adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika giliran Rasulullah itu tidur bersama bibi beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas suka tidur di situ. Ya kadang tidurnya tuh apa namanya? Uh, masuk di tengah-tengahnya Rasulullah sama istrinya itu. Ngalem minta dikeloni itu. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika malam Rasulullah bangun salat malam, beliau suka ikut-ikut. Ya, ikut-ikut salat malam. Makanya ada riwayat beliau salat di belakang Rasul kok berjamaah tapi seorang diri di sebelah ki kiri sama Rasul ditarik, dipindah ke sebelah karena Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau pula yang meriwayatkan hadis bahwasanya zikir dengan suara keras. Ya, zikir dengan suara keras berjamaah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu nanti kita bahas nanti ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas inilah radhiyallahu anhu yang mendapatkan doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma karena beliau suatu hari carikan air untuk wudhunya Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu bergegas. Apa ya yang bisa saya bantu gitu. Gak min, tidak menunggu dimintai tolong. Tapi segera berupaya memberikan pertolongan. Beda dengan kita. Kalau kita udah dimintai tolong, pura-pura tidak dengar. <laughs> Itu kalau kita. Sahabatnya Nabi tidak. Ini kadang ini orang gitu sama kiainya, sama ulamanya, sama ustadznya ya. Takut dimintai tolong, jadi menjauh. Ojo cedak-cedak, engko kakek jaluk tulung tambah mumet gitu kan. Akhirnya men menjauh. Beda dengan sahabat. Sahabat itu pengin Rasulullah minta tolong, tapi tahu Rasulullah enggak akan minta tolong. Maka beliau-beliau yang bergegas, ada yang ngambilkan sandalnya Rasul, ada yang jaga ya, jaga Rasulullah SAW dijaga nih. Kalau yang mau masuk izin dulu sama beliau ya. Ada yang mencarikan air wudhunya. Nah hari itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mencarikan air wudhunya Rasulullah SAW. Begitu dikasihkan ya tanpa disuruh dikasihkan ini ya Rasulullah air wudhunya atau wudhu. Maka saat itulah Rasul segera berdoa. Ini juga sunnah. Kalau kita itu dibantu seseorang ya balas kebaikannya minimal itu mengucapkan jazakallah khairan ya semoga Allah balasmu dengan kebaikan Ya kita nggak bisa balas apa-apa ya didoakan. Itu sunahnya begitu. Karena jangan sampai kita kalah gitu. Ada orang baik kok kita kalah, baik. Kita doakan orang tersebut. Nah Rasulullah SAW ditolong oleh sepupunya yang masih kecil diambilkan air. Beliau pun mendoakan Allahumma. Dan ini bejonya orang kumpul sama orang soleh. Orang kumpul sama orang soleh, orang kumpul sama ulama, bejonya itu di sini, untungnya di sini. Memang ya harus prosesnya layani dulu. Lah yang ditunggu begini-begininya. Ketika melayani, melayani, melayani, suatu ketika kok kemudian pas, pas apa namanya, e, suasananya mendukung, kemudian muncul doanya. Lah itu yang dicari. Itu yang di, dicari. Nah muncullah doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikan ini Abdullah bin Abbas orang yang betul-betul engkau jadikan paham terhadap agama. Wa alim ta'wil. Dan tolong ya Allah ajarkan kepadanya ilmu takwilnya Al-Quran. Itu di atasnya tafsir. Takwil itu kemampuan untuk memahami makna-makna yang tersembunyi di balik ayat. Ya, dan itu tiap-tiap hari bisa berubah itu makna tersembunyi. Hari ini dapat makna ini, besok dapat makna yang lain, lusa dapat makna yang lain. Sayyiduna Abdullah bin Abbas dapat karunia seperti itu berkat melayani Nabi Muhammad SAW. Nah ini pelajaran buat kita semua. Ya, kita itu kadang cuma datang tempatnya kiai, tempatnya ustaz, tempatnya habib, yai pun yai doanya. Cuma doa, doa, doa, doa, tapi enggak pernah nolong, enggak pernah datang majelisnya, enggak pernah apa namanya dekat. Ya keluarnya doanya ya ala kadarnya. Semoga Allah memaafkanmu. Ala kadarnya juga. Ya dari hati tapi enggak dari hati banget gitu loh, paham ya? Lain kalau ngewangi ngepel ya, bongkar-bongkar, kerja bakti, oh hadir, ngepel, ya ngepel Ya, kemudian ketika diajak apa namanya gulung-gulung tikar ya gulung-gulung tikar. Nah, tiap hari seperti itu. Lama-lama kan kiainya kan ya nggak tegol, Balas ya nggak bisa. Terus muncul dari hatinya, ya Allah, saya belum bisa balas orang ini. Orang ini baik benar sama saya ya Allah. Muncul tuh doa yang betul-betul luar biasa. Tolong ya Allah, bahagiakan hidupnya ya Allah. Mudahkan urusannya. Nah, yang begini nih yang mahal. Eh, yang begini yang mahal. Makanya sahabat cari yang seperti itu. Cari munculnya doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ngambilkan air maka didoakan Allahumma fakihu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qal berkata, kalau sahabat mengatakan eh qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam Diriwatkan di sini beliau berkata, Nabi SAW suatu ketika berjalan melewati marron Nabi SAW itin min hiltonil Madinah salah satu kebun yang ada di kota Madinah au Makkah atau di kota Mekah artinya yang meriwayatkan hadis ini yang meriwayatkan hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas itu nggak ingat betul waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ngomongnya itu kota Madinah atau kota Mekah, Paham ya? Jadi yang lupa bukan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi yang meriwa meriwayatkan. Waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ngomongnya Nabi suatu ketika melewati kebun yang ada di kota Madinah apa kota Mekah ya? Atau kota kota Mekah. Fasami asauta insanain. Maka ketika Rasul melewati kebun tersebut, Rasulullah SAW mendengar suara dua manusia. Sauta insanin, mendengar suara dua manusia. Yu'adzabani, yang kedua manusia itu sedang disiksa. Fi kuburihima, di kubur mereka masing-masing. Sebelum saya lanjutkan, monggo yang sudah dapat minum diminum. Ya, yang belum ditunggu. Ya, insya Allah nanti semua dapat. Boleh saya minum dulu? Pokoknya majelis ini majelis ar rodha itu ciri-cirinya sersan. Serius tapi santai. Kemudian perut Nah itu cocok. Serius santai perut ke kenyang ya. Pulang insyaallah dosa udah terampuni semuanya. Amin Allahumma amin. Rasul melewati sebuah kebun kemudian mendengar suara dua manusia manusia di dalam kubur lagi disiksa. Ini menarik. Menarik. Jadi hadith ini maknanya banyak. Nomor satu berarti Rasul melewati pemakaman. Ya, makam itu ada di sebuah ke kebun. Mungkin nggak banyak makamnya, nggak dijelaskan di situ. Tidak dikatakan itu area khusus pemakaman. Tapi ada dua orang dimakamkan di di situ. Rasul mendengar mendengar suara dua orang disiksa di kubur. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Selama ini ya, selama ini dikesankan oleh orang-orang tertentu kalau Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa. Betul? Ya, Rasul manusia biasa. Tolong direnungkan. Jenengan manusia biasa atau enggak biasa? Biasa. Yakin? Ibu-ibu yakin sudah jadi manusia? Coba kemarin saya ceramah di Seragen, saya ngomong gini. Saya belum yakin ibu-ibu itu manusia beneran. Bapak-bapak juga. Jangan-jangan masih sama dengan kambing. Ibu tahu kambing? Tolong jangan tersinggung ya. Kambing. Ada enggak kambing pakai pakaian? Enggak ada. Ibu-ibu pakai pa pakaian. Berarti bukan kambing. Betul begitu? Ya, jadi kambing tidak pakai pakaian. Kalau ada kambing pakai pakaian, aneh atau nyeleneh? Aneh bin ya kan ya? Aneh luar biasa. Masak kambing kok pakai Misal gitu ya. Kambing pakai busana muslimah. Kambingnya betina ini. Aneh gitu kambing dijilbabi, aneh. Jadi yang membedakan manusia dengan kambing, kalau kambing itu tidak pernah pakai pakaian. Tapi kalau yang namanya ibu-ibu, bapak-bapak, itu wajib nutup aurat. Betul? Nah, ada ibu-ibu yang kalau pengajian pakai pakaian. Tapi kalau di rumahnya di depan saudara iparnya di depan saudara iparnya, betul ibu-ibu? Di depan tetang, tetangganya, di depan teman lelakinya, kerudungnya dibu. Kemudian pakai das Berarti mirip kam Itu untuk ibu Ibu Bapak-bapak Mohon maaf Kita sambil minum loh Yang biar yang minum dulu Yang minum biar bisa minum Nanti mau minum sambil nyimak tegang kan gak enak ya Bapak-bapak Pernah dengar adanya Ada kambing masuk toilet Belum Ya Sejarah kambing dari zaman kambing itu ada sampai hari ini ada kambing mau mau buang air kecil atau mau buang hajat kambing mengatakan me toilet. Tidak ada. Tidak <laughs> ada kambing ke toilet. Tidak ada kan? Tidak ada. Yang ke toilet itu siapa? Kambing. <laughs> oh, enggak. Yang ke toilet manu. Kalau kambing ke pohon, kambing ke rumput, kambing ke sa Wah, jadi kalau ada bapak-bapak buang air kecil di pohon, berarti mirip. Ada bapak-bapak buang air kecil di tembok, berarti mirip. Nah, sekarang udah yakin di sini semuanya manusia? Maka kita niat saya yakin yang di sini semua manusia di sini. Kalau di luar, wallahu a'lam. Kita ini lagi jadi manusia beneran ya sekarang nih waktu pengajian gini jadi manusia beneran insyaallah ya. Nah Rasul mendengar dua manusia lagi disiksa. Kalau kita ini manusia biasa, lah terus ada orang mengatakan Nabi itu manusia biasa, masuk akal enggak? Masa manusia biasa bisa dengar suara mayit kesakitan? Aduh, tolong, ampun, bisa dengar seperti itu? Bisa. Kalau lagi lihat film. Film tentang siksa kubur. Itu namanya film. Tapi kalau mendengar siksa kubur, ada orang kok bisa mendengar siksa kubur, berarti bukan manusia biasa. Nah ini Nabi Muhammad SAW mendengar siksa kubur di siang bolong itu. Jalan, tiba-tiba Rasul menghentikan langkahnya. Menghentikan langkahnya. Mendengar suara Dua manusia sedang disiksa. Nah, yang disiksa ini siapa? Kalau yang bukan muslim, kalau yang bukan muslim nggak mungkin diurus sama Nabi. Oh, bukan muslim, kan udah nggak bisa nolong, nggak bisa nolong. Tapi yang disiksa ini muslim. Yang disiksa mus muslim Nabi hidup sallallahu kok Rasul lewat ada dua muslim yang dimakam disiksa. Dan ini termasuk rahmatnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah tidak ingin ada satu umat Rasul yang tersiksa. Makanya ketika Rasul melewati, oleh Allah dibuka itu alam gaib, dibuka itu alam kubur, sehingga Rasul bisa mendengar, nih ada umatmu lagi disiksa. Apa yang akan kau lakukan? Coba Kira-kira Rasulullah bagaimana dengar ada umatnya disiksa? Kira-kira Rasul ngomong begini enggak? Kira-kira begini. Rasain lu. Begitu? Mustahil kan? Mustahil. Atau Rasul ngomong begini. Maaf mas, urusan kita udah selesai. Kamu kan udah mati, aku masih hidup. Ya masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Aku udah nggak bisa nolong kamu lagi loh mas, sorry ya. Kira-kira Rasul akan ngomong begitu? Tidak. Betul? Ya, tidak mungkin Rasulullah ngomong seperti itu dan riwayatnya nggak ada. Rasul ngomong seperti seperti itu. Lantas bagaimana kelanjutannya? Jadi yang pertama ini hikmahnya Rasulullah SAW bisa mendengar suara seksa kubur. Ya. Yang kedua, ini rahmatnya Allah untuk umatnya Rasulullah SAW. Di mana ada umat diseksa, Rasulnya lewat, Rasulnya dibuat bisa men mendengar. Karena Allah tahu Rasul tidak akan tinggal diam. Rasul tidak akan tinggal diam. Artinya dua orang ini sudah ditentukan oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Betul? Ya, terbukti bagaimana? Rasulnya dibuat mendengar. Nah, kalau Rasul sudah mendengar, berarti Rasul akan turun tangan. Kalau Rasul turun tangan, berarti selesai masalah. Berarti orang ini adalah orang yang bejo, orang yang berun, beruntung. Jadi lewatnya Nabi di suatu tempat itu menyelesaikan masalah. Lewatnya Nabi di satu lorong itu membawa rahmat. Lewatnya Nabi di satu tempat itu membawa kebahagiaan. Lewatnya Nabi di suatu tempat itu mengentaskan hal-hal yang gak enak. Lewatnya Nabi di satu tempat memberikan man manfaat. Itu hikmah hadis ini diantaranya. Ciri muslim yang baik dimanapun dia lewat membawa manfaat. Sekarang yang yang kadang rotok ngetren ini lewat mana membawa laknat. Nah, naudzubillah min dzalik. Di satu tempat hobinya caci sana, caci sini. Naudzubillah min dzalik. Muslim yang baik enggak begitu. Dia lewat dimanapun bawa man manfaat. Ini Rasulullah SAW lewat apa yang terjadi? Fakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul mendengar ada dua manusia lagi disiksa, beliau pun bersabda, "Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Thumma qala, "Bala, kana adu ma la yastatiru min baulih wa kana al-akharu yamshi bin namimah." Rasul mengatakan, "Yu'adzabani" Jadi Rasul nggak diem terus nyimpen rahasia, enggak. Rasul mengatakan pada sahabat-sahabat yang bersama beliau, dikasih informasi, nih ini lagi diseksa, nih keduanya nih lagi diseksa. Nih. Ya, nah kira-kira Rasul pengen apa nih? Kira-kira kalau jenengan lagi bersama Rasul, Rasul ngomong ini lagi diseksa. Kira-kira Rasulullah pengen apa? Pengen nolong, ya. Dan minta kita semua memberikan perhatian untuk menolong. Rasul mengatakan, ini keduanya lagi diseksa, Wa ma yu'adzabani dan tidak diseksa fi kabir. Buk tidak diseksa lantaran dosa besar menurut versi dua orang ini. Loh bahasa Arab tuh begini loh. Ini kalau salah terjemahan kan repot. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Kalau diterjemahkan biasa dan keduanya tidak diseksa karena dosa besar. Padahal maksudnya bukan begitu. Keduanya tidak diseksa karena dosa besar menurut keduanya. Eh dua orang ini mendapatkan seksa karena sebuah dosa besar, tapi menurut orang tersebut itu tidak dosa besar. Apakah itu tsumaqala bala sungguh benar itu dosa besar kata Rasulullah. Dua-dua itu dosa besar. Apakah itu karena adu ma la yastatiru baulih yang satu, yang satu, kalau buang hajat, kalimat yastatir ini maknanya banyak. Ya, dan ada ada versi hadis yang beda matan. Yang satu, kalau buang hajat tidak menutup auratnya. Enggak ke toilet, enggak sembunyi di balik batu besar. Emang enggak ada toilet misal di tengah di tengah apa namanya? padang Sahara ya, cari tempat yang bersembunyi. Enggak. Enggak berupaya buat toilet jadi-jadian. Mungkin kan bawa sarung, bawa apa gitu kan? Ya ada harus buat toilet darurat gitu. Pokoknya nggak boleh terbuka auratnya, tertutup. Nah, yang ini enggak, lihat tembok langsung aja buka. Oh. Paham? Lihat lihat ban kagak ada. Ini sopir, nih sopir nih. Ini, ini sopir sopir. Saya termasuk sopir loh ya. Ini sopir. Sopir tuh kalau ngantuk itu perilakunya macam-macam. Sesama sopir dilarang saling membuka rahasia. Saya sopir, saya ini sopir. Saya Solo Jakarta, Jakarta Solo nyopir sendiri itu ya bukan sekali dua kali. Ya, bukan sekali dua dua kali. Sopir jarak jauh, saya nyopir di luar di luar pulau pernah kok. Saya itu diundang diundang pengajian ke Jambi. Ya, ke Kuala Tungkal. Kuala Tungkal itu dari Jambi jauh. Malam-malam dari Kuala Tungkal kembali ke Jambi karena subuh harus terbang kembali ke Jawa. Nah waktu supirnya baru nyupir satu jam saya lihat kok ngantuk. Di Sumatera ini. Saya pun nanya sama supirnya, ngantuk ya? Minggir, minggir. Parkir dulu. Ya Bib, ya. Dah kamu turun dari dari mobil dulu pindah di kursi saya. Kenapa Bib? Saya yang mau nyupir. Jadi supirnya nyupir cuma kurang lebih satu jam, saya yang empat jam. Hebat kan? <laughs> supir ini ya. Dan itu bawa keluarganya, keluarganya supirnya juga. Belum lama nih saya ceramah di e, Kalimantan Selatan, di Tabalong sana. Ya, di Tabalong. Ya, itu juga begitu sama. Ya, ustadznya nyupirin gitu, muridnya disuruh nyupirin. Muridnya masih kecil, belum belum punya SIM gitu. Karena umurnya belum ada 17 tahun. Nyupir baru satu jam. Ustadznya ngantuk, terus yang kecil nih si supir mau gantiin gitu. Karena dia supirnya ustadznya, saya bilang, "Oh, jangan." Ya. Biar saya yang nyupir saja. Saya udah lama nggak nyupir, pengen nyupir. Padahal saya ratap itu. Daripada disupirin orang lain yang nggak jelas itu. Uh, akhirnya saya pegang kemudi. Puasa-puasa tapi malam begitu kan ya. Ya, supir tadi nyupir satu jam. Sama kasusnya. Saya nyupir empat empat jam. Jadi supir ini yang bicara so supir. Nah, supir itu kalau udah ngantuk aneh-aneh. Lihat ban, buka apa namanya? pintunya turun dari mobil, kemudian kencing di bannya. Karena menurut mitos sopir, kalau kencing di ban itu nanti ngantuknya hilang gitu ya. Nah, ini nih mitos sopir. Maka jangan kalau pergi keluar kota, kadang kan lihat ada sopir sopir yang turun dari mobil kencing di bannya ada kan? Pernah lihat? Lo saru kan? Masa orang kencing dilihat itu ibu-ibu perilakunya nggak bener tuh. Ketahuan ya, ketahuan itu. Nah ini layas tatir min baule dianggapkan sepele, dianggap biasa ya. Dianggap biasa. Wow, cuman bab kencing aja kok, buang air seni, buang hajat kecil. Ya. Enggak enggak masalah. Satu itu. Yang kedua, layas tabrik tidak e, menuntaskan buang air kecilnya. Orang itu kalau buang air kecil, buang air seni, itu disuruh menuntaskan. Ya, menuntaskan itu jangan sampai nanti ada sisa-sisa tetesannya gitu loh. Caranya bagaimana? Udah usah diterangkan, udah paham toh? Ya. Batuk-batuk lah. <clears throat> Ngeten-ngeten gitu. <clears throat> gitu ya. Ya kemudian dibegitu-begitukan, enggak usah diterangkan gitu ya. Dibegitu-begitukan biar tun tuntas. Nah, karena enggak menuntaskan buang air kecilnya, itu kan kadang masih ne netes sehingga najis, sholatnya jadi tidak sah. Atau tadi e, di tempat yang keras sehingga cipratannya itu mbak balik sehingga najis. Dianggapnya itu dosa kecil padahal itu dosa besar. Kemudian Rasul bersabda, sedangkan yang lain yang satunya wakan al Akhor yamsi bin namimah. Yang satu lagi hobinya ngadu domba orang. Orang kok dijadikan domba diadu. Domba aja diadu nggak boleh apalagi orang. Mengadu domba, namimah. Namimah itu bagaimana? Misal, misal ya. Ya semoga saya tidak, tapi saya buat contoh nggak apa-apa ya. Nanti kalau jangan saya buat contoh kan marah. Misal saya bilang sama Edwin, misal ya. Win, win. Misal cuman misal. Win, katanya Suroto, kamu itu nggak ganteng. Katanya Suroto, kamu itu nggak nggak ganteng. Bener Win. Bahkan dia tuh jelek-jelekan kamu tuh nulis di Facebooknya, di bla bla bla. Padahal Suroto nggak seperti itu, paham? Terus saya datang ke Suroto, sur sur ya. Tahu tidak kata Edwin? Kamu itu penyakitan tahu. Udah itu kamu punya penyakit menular tuh, sakit kulit tuh. Itu disampaikan ke semua orang gitu. Seperti itu gitu ya. Ini Suroto panas, Edwin panas. Terus saya lihat dari jauh tepuk tangan. Ya, <laughs> asik gitu. Hah? ada tontonan gerak? Gratis ini. Saling bermusuhan. Jadi senang lihat orang musuhan. Senang lihat orang musuhan. Yuk, hobinya begitu. Itu ada yang seperti itu. Senangnya seperti seperti itu. Yamsi bin Namimah. Ngadu domba orang. Dua orang ini menganggap dosanya dia nggak besar. Dianggap nggak dosa be besar, padahal itu dosa yang sangat sangat besar. Nah, yang menarik di sini kok Nabi tahu ya sejarahnya mayit ini. Kok Nabi tahu sejarahnya mayit ini? Lalu padahal itu kuburan gak ada namanya. Kuburan ada nama itu zaman sekarang. Zaman Nabi itu kuburan itu patok cuman batu. Batu ditaruh. Batu ditaruh. Rasul pun mengajarkan, berikan batu di makam agar bisa dikenal, ya. Sehingga kalau mau ziarahimu mudah. Lah zaman sekarang ada orang yang rada aneh. Zamannya udah modern, maju, akhirnya cari batu ditaruh. Kata Rasul batu, jadi taruh batu gitu ya. Padahal maksudnya Rasul bukan batu tapi tan tanda alamah. Anehnya kalau untuk kuburan maunya pokoknya batu gitu ya. Batu kali, batu ya. Tapi kalau untuk bangunan nggak mau seperti itu, aneh kan? Kalau bangunan maunya yang wah megah-megah. Tapi kalau kuburan dirapikan, dikasih batu nisan, nanti ngomong, tuh Ah, Nabi nggak ngajarin pakai batu nisan. Padahal pakai batu nisan ini sunnahnya Rasulullah SAW. Cuman bentuknya kita jadikan in, indah. Taruh di situ sebagai tanda. Fungsinya tanda ini apa? Fungsinya tanda satu, biar tidak di, dilangkai orang biar tidak diinjak-injak oh, orang. Dua, biar dikenal itu siapa. Sehingga kalau pas baca-baca masuk makam, lu ternyata ini makam sahabat saya. Mampir, bisa menduk akan secara khusus, gitu kan? Kemudian yang ketiga, ya, biar tahu ini wafatnya kapan. Kan ada tanggalnya itu ya, biar tahu wafatnya wafatnya kapan. Kita penting loh, tahu rata-rata orang di kuburan itu meninggal umur berapa. Itu pan penting. Jadi kalau mau survei gampang, ada batu nisannya. Lahir sekian, wafat sekian. Oh, berarti usianya sekian ta tahun. Oh, ini usianya sekian tahun. Penelitian kebenaran hadits Nabi bisa dibuktikan dengan cara demikian. Banyak itu manfaatnya. Nah, Rasulullah SAW lihat kuburan ada batunya. Orangnya aja nggak kenal, ini siapa? Ini siapa nggak dikenal? Tapi Rasul kok bisa tahu? Ini dulu hidupnya hobinya ngadu domba ini. Yang ini nih kalau kalau buang air kecil nggak beres ini, ini. Ya buka-bukaan nggak nutup ya dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah tahu itu. Tahu penyebab disiksanya karena dua hal tersebut. Dan di sini boleh kita menceritakan menceritakan penyebab disiksanya seseorang selama tidak disebutkan nama orang tersebut sehingga nggak buka aib. Paham ya? Ini kan nama orangnya tidak disebut sebutkan. Aibnya tetap ditutup. Ini siapa? nggak dibuka itu. Orang ini siapa? nggak diceritakan. Tapi penyebabnya diceritakan pelajaran untuk yang hidup. Jangan sampai kamu nanti kalau meninggal disiksa dengan siksa yang sama. Karena kamu tidak bersuci dengan betul. Karena kamu tidak menjaga kehormatan muslim yang lain. Karena kamu mengadu domba muslim yang satu dengan muslim yang lain. Jangan sampai seperti seperti itu. Nah, setelah Rasulullah menceritakan kalau memang apa namanya mau ngasih manfaat sama yang hidup selesai toh? Kalau Rasul SAW menceritakan semua ini tujuannya mau ngasih manfaat kepada yang hidup. Selesai kan? Selesai enggak? Selesai. Kenapa? Yang hidup sudah tahu Tahu apa? Ini diseksa karena dua hal tadi. Maka yang hidup jangan melakukan dua hal tersebut. Betul? Ini bisa diajarkan turun temurun ila yaumil kiamah. Manfaat atau enggak manfaat? Manfaat buat siapa? Yang hidup. Nah, terus mayatnya bagaimana ini? Apakah akan ditinggal? Oh, ini belum dapat manfaat kan mayatnya? Apakah akan ditinggal? Atau memang mayat gak bisa dapat manfaat dari yang hidup? Atau memang mayat gak bisa dapat manfaat dari yang hidup? Muslim yang sudah meninggal dunia atau muslimah yang sudah meninggal dunia, apakah tidak bisa mendapat manfaat dari yang hidup? Pertanyaannya terjawab. Terjawab dari mana? Dari lanjutan hadis yang sahih ini. Lanjutannya bagaimana? Femada'a bi jaridatin fakasaraha kisratain. Maka Rasul minta diambilkan dua pelepah kurma. Minta diambilkan dua pelepah kurma. Coba bayangkan. Rasul sebetulnya mendoakan selesai ya. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, ampuni dia. Selesai enggak? Selesai. Pertanyaannya, kenapa sama Rasul enggak didoakan? Kan gitu mestinya. Ya kan? Kenapa enggak didoakan? Justru Rasul capek-capek Cari pelepah kurma, ambilkan pelepah kurma. Fadhil Bib. Sini Bib, Bib Muhammad. Maaf, kakakmu berada di atas nggak apa ya Bib ya? Iya. Saya kok udah ada Habib yang badannya besar ini minder saya. Tapi Maju dikit Bib. Ya. Jadi Rasul bercapek-capek, berlelah-lelah, ambilkan dua pelepah kurma. Nah untung itu kan di perkebunan ya Ada, tapi kan harus ngambil-ngambil Kalau doa kan lebih praktis toh ya. Ternyata Rasul mengambilkan Di sini khilaf ulama Khilaf ulama Itu yang nanam Rasul sendiri nanti Atau sahabat Makanya Nanti saya akan jelaskan ya nah, Fawadha ala kulli kubrin kisroh. Maka Rasulullah meletakkan di setiap makam itu satu pelepah kurma Nih satu ditaruh Kemudian yang satu juga dika, dikasih. Nih, pelepah korma tadi. Fakilalahu. Maka melihat perbuatan Rasulullah SAW yang yang tidak seperti biasanya. Yang tidak seperti biasanya. Sahabat pun mengajukan pertanyaan. Sahabat mengajukan pertanyaan, nggak disebutkan nih yang bertanya siapa. Fakilalahu, ya Rasulullah, lima faal tahada. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Saya mau nanya, jenengan kalau mau nanam dahan enaknya di kuburan kuburannya orang atau di di kebun. Di kebun. Nah, ini Rasul nanam dahan di makamnya orang. Ini uh, tidak biasa dilakukan Nabi dan sahabat gak pernah lihat orang menjadikan makam sebagai kebun itu gak pernah. makanya sahabat kan nanya, lima fa'alta ya Rasulullah, kenapa engkau lima fa'alta malah melakukan hal ini? Kal? Maka Rasul menjawab la'allahu la'allahu. Kalimat la'alla itu artinya semoga. Artinya semoga. Tapi ada dua hal la'alla yang artinya pasti. Jadi kalau yang ngomong semoga itu Allah. Semoga engkau diampuni. Tapi yang ngomong Allah itu berarti engkau pasti diampuni. Ini kaidah bahasa Arab jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Ya ini aturannya begitu. Kalau yang ngomong Allah itu berarti artinya pas pasti. Kalau yang ngomong Rasul, Rasul itu mewakili Allah. Jadi yang ngomong Rasul berarti juga pas pasti. Paham? Jadi jangan diterjemahkan semoga diampuni, semoga diringankan. Bukan terjemahannya la Allah di sini adalah maka dia yang ditanemin pelepah kurma tadi makamnya, maka dia yukhaffafa anhuma malam taibasa. Maka dia siksa keduanya akan diringankan oleh Allah taala selama kelopak korma ini belum kering, selama masih basah. Ya. Au ila ayyai basah. Akan terus diringankan siksanya sampai kering baru. Kering ringan siksa ini berhenti. Seperti itu ya. Ini terjemahan eh, tekstualnya. Perlu dibahas tidak kira-kira? Perlu. Dikasih informasi gini senang atau enggak senang? Senang. Ya, terus kira-kira Anda mau ngasih saya apa? Doa tok gitu ya. <laughs> Ya, doa sama senyum gitu loh, yang semangat. Saya pengen jenengan itu belajar di sini semangat, paham? Saya cuma minta itu. Jadi duduk datang semangat. Seperti saya ini semangat. Saya sebetulnya kurang sehat. Tadi saya agak lama itu saya minta dinyet-nyet dulu punggung ini tolong dinyet-nyet nyot nyot gitu kan ya. Berbagai macam cara program saya jalankan biar bisa melek sekarang ini. <laughs> Biar bisa ajar. Alhamdulillah karena semangat maka dikasih keku kekuatan. Nah, jenengan yang semangat belajar dan tolong nanti ajarkan ini biar orang mudeng gitu loh, biar orang mu mudeng. Ini banyak ilmu di sini. Satu hadit ini ilmunya luar biasa. Tapi ya kalau yang namanya sinetron ada iklannya, film ada iklannya, sesekali pengajian pakai iklan kan juga boleh. Ya, silahkan nih iklannya adalah kopi. Alhamdulillah. Ya yang mau bertanya yang mau bertanya tentang kajian ini ya, tentang kajian ini bisa SMS ke nomor saya yang kemarin ya, nomor XL saya 0819045461111 ya. Itu bisa dibaca di layar monitor. Itu ada. Buat yang di radio 0819045461 satu satu satu. Kadang tuh ada orang mengatakan, wah saya punya loh nomornya Habib Novel. Ojo khawatir mas, kabeh duwe. <laughs> Karena nomor saya itu nggak ada, nggak ada istimewanya. Saya dum ke semua oh, orang. Jadi kabeh du duwe gitu ya. Orang mengawakmu bukan cuma dirimu yang punya. Semua orang bu punya. Karena saya nggak mau diistimewa istimewakan. Saya punya fotonya Habib Novel loh ya. Kabeh duwe gitu ya. Semua juga bu punya. Jadi nggak usah merasa he eh, heboh. Betul kan ya? Iya, nyantai saja. Boleh dilanjutkan? Sampai di mana tadi? Pelepah kor korma. Tapi jangan nanti kemudian praktek tuh ada pohon korma di depan dicabut semua jangan lo ya. <laughs> Itu korma buat indah-indahnya Masjid Allah itu. Nah, di sini menarik. Ada ada banyak hal yang menarik. Yang pertama, Hal yang menarik ya, yang pertama setelah Rasulullah menceritakan ini lagi disiksa, Rasul ngasih tahu sebabnya disiksa, jadi agar orang lain tidak terjerumus dalam seksa yang sama, maka yang lagi diseksa oleh Rasul dicarikan solusinya. Apa ya solusinya? Biar ya seksanya dihentikan. Dan menarik Rasul tidak mendoakan. Rasul tidak mendoakan. Karena kalau Rasulullah mendoakan, ya berarti diampuninya karena doa Nabi. Diampuni karena doa Nabi, diringankan karena doa Nabi. Habib Novel nggak bisa mencontoh doanya Habib Novel pasti ya jauh sekali-kali kali pol dengan doanya Nabi. Jadi kalau Habib Novel doakan orang meninggal belum tentu kok kabul. Kalau nabi pasti kabul kan begitu. Nah, Rasul makanya tidak mendoakan. Karena kalau mendoakan tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Paham? Paham ya? Nah, sementara Rasul mengajarkan jangan kamu contoh perbuatannya. Artinya orang lain bisa menghindari dari mengadu domba. Betul kan? Maka orang lain juga harus bisa melakukan hal yang sama. Kalau ada orang yang hidupnya hobi mengadu domba, meninggal dunia. Atau orang yang punya dosa semisal, meninggal dunia. Atau ada orang yang masih banyak maksiatnya meninggal dunia. Maka perkiraan menurut polling suara. Lihat suara masyarakat kan akalamul hak. Ya, ucapan masyarakat yang baik-baik itu penanya Allah kan seperti itu. Wah ini kalau lihat dari cara hidupnya, ya ini kemungkinan besar kalau nggak diampuni, yang rokok. Betul kan? Lah menilai kemungkinan besar ini neraka, maka kita harus mengupayakan. Kita contoh Nabi, jangan sampai orang ini disiksa dikubur. Betul begitu kan? Ya. Terus bagaimana caranya? Biar nggak disiksa dikubur. Nah kita harus cari caranya sesuai yang dicontohkan Nabi. Betul? Karena kalau nggak dicontohkan Nabi nanti katanya B, B-A. Betul? Katanya. Nah. Ya kan? Cari yang dicontohkan Nabi. Makanya Nabi kasih contoh. Biar bisa dicontoh. Rasul minta diambilkan pelepah kurma. Yang masih hijau. Masih hijau. Belum kering. Belum kering, belum jadi coklat gitu maksudnya ya. Nah kalau hijau itu berarti menurut Ibnu Kathir dalam tafsirnya dan ulama yang lain artinya itu masih hidup. Ya, dahannya masih hidup. Ditanam sama Rasul. Nah apa maksudnya? Rasul mengatakan selama ini masih basah, masih hijau, maka dia di, diringankan siksanya oleh Allah. Dan sudah menjadi sifatnya Allah, kalau Allah membuka rahmatnya, Allah tidak akan menutupnya lagi. Faham? Jadi kalau udah Allah akan meri Allah udah meringankan, Allah tidak akan membebani lagi dengan siksa. Artinya berkat apa yang dilakukan Rasul ini yang di makam itu diampuni oleh Allah. Jelas? Nah, Rasul ambil pelepah kurma biar jenengan bisa mencontoh. Kalau ada saudaramu meninggal dunia, upayakan dengan upaya yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkannya dari siksa kubur. Di antaranya menanam sesuatu yang seger. Makanya ditiru oleh ulama menjadi tabur bunga mawar melati, itu kan? Bunga mawar sama bunga ma melati. Bib, kira-kira kalau saya kasih uh, bunganya mangga boleh enggak? Oh, boleh. Cuma nanti terampok kotor makamnya kan gede-gede gitu kan ya. Daun mangga gitu. Yo, boleh, tapi nanti besar-besar dan dilihat gak indah. Orang Indonesia itu kan kreatif. Ya, orang Jawa itu kre kreatif. Mawar melati kan membuat makam gak serem gitu loh ya. Dan aromanya jadi wangi sehingga yang ziarah itu hatinya ten tentram, hatinya tentram karena aroma wa, wangi tersebut. Nah ini ditabur bunga, selama bunganya belum kering, maka yang dimakam itu diringankan seksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? Jelas? Yakin? Nah, ini menariknya di sini. Menariknya di di sini. Nah, kenapa kalau masih seger bisa menjadikan seksa itu ringan. Itu kan ya. Jangan nanya kepada saya karena pasti saya nggak tahu. Betul kan? Yang tahu siapa? Nabi Muhammad SAW. Betul. Untungnya Nabi sudah mengatakan al ulama warotatul ambia. Para ulama pewarisnya para nabi. Berarti pengetahuan nabi ini diwaris diwariskan oleh nabi kepada para ula, ulama. Maka Habib Novel tanya sama ula, ulama. Gitu loh, paham? Tanya sama ulama. Apa kata ulama? Baca itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya atau mau pasti mufasir yang lain? Ya. Masih basah artinya masih hidup. Dan semua yang hidup itu makhluknya Allah bertasbih kepada Allah. Jadi yang menyebabkan ringan siksa karena mendapatkan kiriman pahala tasbih dari makhluk Allah yang namanya pelepah kur, kurma. Karena mendapatkan rahmat yang turun dari tasbih pelepah kurma. Karena mendapatkan rahmat yang turun dari tasbihnya bunga ma mawar. Tasbihnya bunga mela melati. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, berarti tasbih itu bermanfaat kalau tasbih, tasbihnya tumbuhan manfaat untuk mayit. Lah kira-kira kalau tasbih jenengan manfaat tidak? Manfaat. Nah, itu dikiaskan oleh para ulama. Dikias, kiaskan. Hukum fikih itu ada hukum kias, dikiaskan. Jadi kalau kita baca tasbih, baca Al-Quran, baca tahlil, di makam seseorang, itu ada manfaat untuk yang bersangkutan. Timbul pertanyaan. Bib, hmm, saya dengar-dengar tuh katanya nggak sampai kok Bib. Apanya yang nggak sampai? Oh, itu Katanya nggak sampai. Ya nggak sampai apanya? Ya itu tadi itu. Nah itu tadi itu apa? Ya itu ya, Yasin, Tahlil, Fatihah. Itu nggak sampai. Oh gitu. Katanya siapa? Ya itu katanya yang berkata. Yang berkata siapa? Pokoknya ada Bib. Sudah pokoknya ada. Kira-kira jawabannya bagaimana? Karena yang berkata itu ngomong karena sunahnya sama ustadznya itu dalilnya mana gitu. Nah. Nah kalau suruh nanya dalilnya sama ustadznya, ini udah dalilnya panjang ya. Panjang ini baru salah satu dalil. Ada banyak dalil ya. Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaannya sederhana. Kenapa sih orang maksa eh, harus harus nggak sampai itu kenapa tuh alasannya? Bok terang-terangan saja gini. Udah ya, kalau ada orang meninggal itu bukan orang tuamu, bukan anakmu, udah nggak usah didoakan, nggak sampai, biar ngerasain siksa kubur sekalian, begitu. Hah? Ya jangan dikirimin Al-Fatihah Habib, jangan dikirimin Yasin, jangan dikirimin tahlil nggak sampai, tapi mintakan ampun. Kalau dimintakan ampun sampai. Nah, ini, ini nyeleneh ini. Ini ini nyeleneh. Lah, maksudnya istighfar itu apa toh? Tolabul Makfirah minta ampun, betul. Minta ampun itu upayanya macam-macam. Kita datang majlis ilmu ini dalam rangka istighfar, dalam rangka minta ampun. Betul. Kita sodakoh dalam rangka minta ampun. Betul. Kita tebar senyum dalam rangka minta ampun. Kita bacakan Al-Fatihah dalam rangka memintakan ampun. Kita bacakan kalimat tahlil dalam rangka memintakan ampun. Kita kita kirimkan itu yang namanya berkatan kenduri arwah dalam rangka memintakan ampun. Lah terus yang nggak mintakan ampun tuh bagian yang mana? Bingung enggak? Bingung ya? Emangnya ora ngomong kok ya? ya, yang yang boleh itu mintakan ampun. Lah ya ini dibacakan Al-Fatihah itu untuk memintakan Ampun, sebab orang itu kalau memintakan ampun disuruh cari wasilah. Biar doanya diterima Allah. Dan wasilah yang terbaik diantaranya Al-Quran. Dan Al-Quran itu, Al-Fatihah merupakan umul kitab. Yasin merupakan kalbunya jantungnya Al-Quran. al al quran nah kenapa dibaca la ilaha illallah? Karena afdolnya zikir la ilaha illallah. Kenapa tasbih? Kenapa tahmid? Karena tasbih dan tahmid itu kalimat yang memberatkan mi, mizan. Kenapa solawat? Karena satu solawat dibalas sepuluh solawatnya Allah. Semua itu sarana mendatangkan ampunan. Kita kumpulkan jadi satu, dibaca. Mogo-mogo seng mati, diampuni. Itu niatnya. Betul? Nah terus yang menyimpang dari ajaran Nabi yang mana? Yang ngomong tadi ya. Kata Muhammad ini, oh, memang ini badan gede, Ide juga besar. Ya kan aneh atau yang mana? Ya tapi nggak sampai Mas Mas mohon maaf Mas. Jenengan mesti kan ngutip pendapatnya Imam Nawawi, pendapat dari madhab Syafi'i. Itu katanya Imam Syafi'i, gaya nih pol. Katanya Imam Syafi'i itu pahala bacaan Al-Qur'an tidak bisa sampai kepada yang meninggal dunia. Betul. Memang Imam Syafi'i mengatakan membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tidak akan sampai kepada yang meninggal dunia kalau bukan anaknya. Jadi kalau anak, anak itu baca di depan makam siapapun langsung sam, sampai, paham ya? Depan makam orang tuanya ya, entah kakeknya, entah neneknya, entah ibu bapaknya, itu cuman baca, baca apapun pahalanya langsung sam, sampai. Kenapa lo anake? Eh. Nah, cucunya langsung sampai. Tapi kalau tetangganya, tetang tetangganya baca langsung sampai. Enggak. Betul. Kalau baca Al-Fatihah, tetangga baca Al-Fatihah untuk tetangga yang sudah meninggal dunia, enggak sampai. Itu madhab Syafi'i. Kalau cuman baca lo ya, enggak sampai. Makanya Imam Syafi'i nambahi ajaran. Lah ini loh, ajarannya Imam Syafi'i dipotong enggak disampaikan. Tambah hono gen tekan. Allahumma tulung no Allahumma tulung sampaikan. Ya Allah, tolong sam sampaikan. Kata Imam Syafi'i, kalau ditambahi, ya Allah, tolong sampaikan pahala ini, maka sampai. Jelas? Jadi itulah yang membedakan antara cucu, anak dengan orang lain. Gitu loh. Jelas? Ya toh? Misal jenengan masuk rumah. Iya. Anak jenengan kok meletakkan martabak di meja. Jenengan makan boleh ndak? Boleh, punyanya ah, anak. Lah kalau tonggo jenengan letakkan martabak di meja, ini kira-kira jenengan berani makan? Nanti dulu, kan harus ada kejelasan toh ya. Kejelasan kalau tonggonya mengatakan, "Ya Allah, aku berikan martabak ini untuk yang punya rumah, silahkan dimakan." Paham maksudnya? Jadi ada beda antara orang-orang luar dengan keluar keluarga. Berarti yang dimaksud Imam Syafi'i baca Al-Qur'an itu pahalanya ternyata sampai atau enggak sampai? Sampai. Cuman perlu tambahan redak redaksi, ada tambahannya. Nah, terus bedanya apa dengan anak? Bedanya begini. Kalau kita di makam, menurut Madhab Syafi'i di makam seseorang entah itu siapa, bukan orang tua kita, bukan luhur kita, kita ngaji, kita baca Al-Qur'an, maka pahalanya tidak bisa masuk ke catatan amal orang yang kita ngajikan. Paham ya? Gak bisa masuk. Kecuali kalau kita ngomong, "Ya Allah, tolong sampaikan." Nah, itu nanti baru masuk ke kitab catatan ah, amal. Tapi bacaannya ini tetap manfaat. Mudeng. Jadi walaupun tidak pakai disampaikan disampaikan, misal kok enggak Al-Fatihah ruh cuman Al-Fatihah gitu aja, itu tetap manfaat buat yang meninggal dunia. Manfaatnya bagaimana? Karena ketika orang baca, rahmat itu tuh turun kepada yang membaca. Dan ketika rahmat itu turun, yang di sekitarnya ada dapat. Contoh, majelis seperti ini. Jujur, jujur, jujur. Kita sudah termasuk orang yang benar atau masih banyak salah? Banyak salah. Orang yang ahli zikir atau ahli lali? Banyak banyak lupanya daripada ingatnya, betul? Itu kita, ya. Dalam hadis Rasul bersabda, orang-orang yang duduk berzikir itu ya, di akhir hadis Rasul mengatakan, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu yang suka berzikir kepada Allah, yang pengennya cuma surga, nggak pengen neraka, yang disebut-sebut cuma Allah. Yang seperti itu, siapa duduk bersama mereka tidak akan sengsara, tidak akan celaka celaka. Yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Tapi ingat, hadisnya ada kata la yashqa bihim. Tidak akan sengsara bihim berkat dia yang zikir tadi. Berkat dia yang ingat Allah, berkat dia yang dicintai Allah, kamu duduk di sampingnya, kamu menjadi tidak celaka. Artinya, orang yang dicintai Allah, orang yang disayang Allah, orang yang ingat kepada Allah, rahmat itu turun kepada dirinya, sehingga kalau kita deketin, kita dapat rahmatnya, maka kita diampuni juga oleh Allah subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita baca Al-Qur'an, ada orang diam di samping kita nggak ikut ngaji, kita ngaji, dia juga dapat rahmatnya. Begitu pula makam, ketika kita baca Al-Qur'an di makam seseorang tidak disampaikan pahalanya, otomatis rahmatnya Allah juga sampai kepada orang tersebut persis seperti dahan kurma yang ditanam pahalanya enggak sampai kecatat amal tersebut, tetapi manfaat dari tasbihnya dahan ini, manfaat dari tasbihnya dahan ini menyebabkan siksanya diringankan, artinya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti sama enggak keterangan ini dengan keterangannya orang-orang mengatakan, "Oh, itu enggak sampai, enggak sampai." Sama atau beda? Bedanya banyak atau sedikit? Jauh. Seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan nggak sampai gitu kan ya. Ya makanya ah begitu-begitu tuh memang pinter-pinter begitu Oh, dulu yang saya katakan tuh ya, Imam Malik melarang ziarah makam Nabi. Wuh, ada orang mau begitu. tuh dalilnya. Imam Malik mengatakan, siapa yang menziarahi, siapa berkata akan ziarah makam Nabi akan saya hukum cambuk. Itu kata Imam Malik. Kamu pilih mana? Ikut Imam Malik atau Habib Novel? Wah, mulai ini mengutip katanya Imam Malik. Padahal Imam Malik itu akan menghukum cambuk orang, kalimatnya itu jelas. Orang yang mengatakan saya akan menziarahi makam Nabi. Kalau ada orang ngomong begitu akan saya hukum cambuk, kata Imam Malik. Akan saya cambuk dia. Kenapa? Kurang ajar. Kurang ajar bagaimana? Lawang Nabi itu hidup di makamnya, yang kamu ziarah kok cuman makamnya. Ngomongnya jangan begitu, itu kamu nggak sopan sama Nabi. Imam Malik pengen kita ngomong begini, saya akan mengunjungi Nabi. Saya akan menziarahi Nabi, bukan makam. Paham ya? Jadi karena cintanya Imam Malik pada kanjeng Nabi SAW, beliau itu karena girohnya, rasa cemburunya. Kok berani ya Muslim mengatakan, saya akan menziarahi makam Nabi. Beliau marah, tak petrut monggo yang menukui. Berarti itu larangan ziarah kubur atau justru menganjurkan menziarahi Nabi? Menganjurkan ziarahi nah, Nabi. Justru ngomongnya suruh lebih sopan. Bukan makam, tapi nah Nabi. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah bi saya bicara persis satu jam persis kajiannya nih ya kalau masalah tadi mulai apa hadroh nabu rebana mukaan tadi ya lebih dari satu jam tapi ini kalau kajiannya persis satu satu jam kan diajar satu jam begini pusing atau nggak pusing eh, paham nggak kira-kira bu Kira-kira ini penting tidak diajarkan? Jadi mantap tidak akidahnya? Mantap. Ya, tapi ya jangan ngajinya cuma ini. Belum selesai ini. Silakan diminum susunya. Saya tahu udah habis tapi jangan dicetokkan begitu loh. Maksudnya sama izin minum gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah nanti setiap Jumat saya akan kaji yang begini. Tapi tidak lama. 10 menit, 10 menit. Satu hadis pendek kaji ya. Tapi yang tentang begini-begini. 10 menit, 10 menit. Insya Allah nanti kurang lebih satu bulan setengah lagi. Saya akan buat bedah buku akbar mana dalilnya. Satu bulan setengah lagi. Setuju? Siap hadir? Siap beli? Yang siap-siap, yang ndak ya kebangetan. Wong satu bulan setengah tuh nyalengi dari sekarang bisa, gitu kan ya? Saya tuh pengen pengen anu, masih punya cita-cita banyak. Cita-cita saya bah, banyak. Insyaallah. Boleh dilanjutkan? Ya. Jadi hadis tadi itu menggambarkan Rasul ngajari umatnya untuk membantu muslim lain yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sehingga kalau ada orang mengatakan yang meninggal nggak usah diurusi, yang meninggal nggak usah didoakan, yang meninggal udah selesai, yang meninggal nggak usah terlampau diambil hati, orang tersebut melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mengatakan dirinya menghidupkan sunnah, sebetulnya dia sedang mematikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ini sunnah Nabi yang paling pokok tuh sunnah mana? Coba diperhatikan, ini banyak orang salah. Makanya jadi sufi itu enak, penting. Jangan cuman yang dohir-dohir salah lagi. Dohir kalau betul itu masih apa belum pol ya. Bagus tapi belum pol. Udah dohir salah lagi, kacau kan? Sunnah Nabi itu ada dua. Sunnah dohir, sunnah batin. Sunnah yang dicontohkan secara dohir. Makan, minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, duduk, jalan, mengucapkan salam, senyum, Ya, menundukkan pandangan itu sunnah-sunnah. Kadang hukumnya wajib, tapi kan dikatakan sunnah karena perilaku na, Nabi. Tapi yang kelihatan zohir Perilaku Nabi yang zohir ini kalah dengan perilaku Nabi yang batin. Ya, perilaku Nabi yang batin. Apa perilaku Nabi yang batin? Nabi tidak sombong, Nabi tidak riak, Nabi tidak ujub, Nabi tidak sum'ah, Nabi tidak merendahkan orang lain. Nabi selalu berprasangka baik kepada orang lain. Nabi menghargai orang lain. Nabi memperhatikan orang lain. Ini semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagian besar hukumnya wajib. fardu ain, bukan fardul kifayah. Betul ya? Termasuk ini. Nabi ketika jalan lihat muslim disiksa beliau langsung berhenti menyelesaikan masalah. Sementara kita lewat kuburan, kirim Fatihah saja kok nggak mau, bahkan ada yang ngelarang-ngelarang. Paham ya? Jadi perhatiannya mana pada muslim? Yo ziarah, ziarah, oh, ziarah nggak kober kok. Masa orang ziarah itu cuma masuk kuburan terus jalan-jalan. Apa begitu kira-kira Nabi ketika ziarah? Apakah Rasulullah kalau ziarah kubur itu masuk kubur terus jalan-jalan, belok kuburan gitu? Eh, ini kan contoh Nabi berupaya menyelamatkan, betul kan? Nah kita contoh ini, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jangan ada orang meninggal gantung, naudzubillah min Rasulullah afiyah. Kemudian tidak ada rasa empati dan simpati ya. Artinya enggak mau mendoakan, enggak mau apa namanya? mengupayakan. Ini kan secara zahir tampak calon seksa kubur, betul kan ya? Secara zahir ya berjuanglah gitu. Berjuanglah agar diampuni Allah. Berjuanglah. Entah bagaimana caranya, maksa dikit. Ya Allah tolong ampuni dia. Ya Allah, tolong ini muslim ya Allah, sayangi dia ya Allah. Please, maafkan. Jangan belum pernah merasakan seperti itu. Belum. Ya. Saya pernah kehilangan seorang sahabat ketika saya SMA. Wah ini nostalgia ini. Mau dengar? Sahabat itu apa namanya nilainya memang tak terkira ya. Sahabat saya ini meninggal mendadak. Meninggal men mendadak dan sangat mendadak. Karena berangkat kuliah tiba-tiba ditabrak kereta api. Jadi badannya juga hancur. Ya. Itu Kurang lebih selama dua bulan saya lontang-lantung jalan kaki di Solo. Bukan cuma di Pasar Kliwon. Sampai ke Singosaren, sampai ke Geladak. Jalan kaki itu mikir tuh dua bulan. Ini sahabat saya dikubur gimana nasibnya ya? Selamat enggak ya? Dikubur kira-kira senang atau susah ya? Dua bulan saya mi, mikir. Tapi mikirnya bukan cuma mikir. Kan orang bodoh cuma mikir enggak upaya kan? Ya, mikir nih kira-kira disiksa atau enggak, bahagia atau sengsara. Mikirnya begitu sambil upaya. Mudah-mudahan diampuni Allah. Upayanya bagaimana? Ya sedekah, sambil jalan sedekah. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dia. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dia. Baru sholat ya dongake. Ya Allah, semoga Engkau ampuni di, dia. Itu Nafal bin Muhammad terus terhadap sahabatnya. Lantas bagaimana Nabi terhadap umatnya? Paham? Kira-kira kanjeng Nabi mikirkan jenengan enggak? Mikirkan, lah berarti orang-orang yang ngaku mengikuti sunnah Nabi harus punya jiwa seperti itu. Ini dalam hatinya ada sunnah Nabi, jiwanya itu loh. Jiwa sayang pada muslim yang lain, jiwa perhatian pada muslim yang lain, jiwa pengen membahagiakan muslim yang lain, jiwa pengen menyelamatkan muslim yang lain, jiwa pengen apa menjadikan muslim itu semuanya masuk sur surga. Itu jiwanya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang yang ada kan enggak begitu ya. Didik-didik tambah kalau kalau ada satu orang tuh bercanda begini. Wali Songo berjuang menjadikan yang kafir untuk memeluk agama Islam. Sekarang sebagian muslim berjuang menjadikan yang udah Islam jadi kafir. Dengan kalimat-kalimat takfirnya kan ada kan? Wow, itu udah neraka, itu dakwah dari Islam itu naudzubillah min Jangan dicontoh. Jelas ya? Dah. Ini kajian hadirnya cukup. Sekarang kita kajian Hikam Ibn Atta'ilah. Setuju? Tiga menit saja. <laughs> Terus tanya aja, jawab. Saya ini belum buka handphone ini. Ini dari tadi handphone saya pegang belum sempat dilihat. Kira-kira perlu dilihat enggak ini handphonenya ini? Perlu. Ternyata banyak SMS yang masuk ini. Boleh dibacakan dulu SMS-nya? Dari plus 628180 sekian sekian sekian sekian. Ya, kan gayanya kalau bawa acara begitu ya. Ajibib sangat bermanfaat. Mr. Rustam dari Sragen. Makasih Mas Rustam. Kemudian hmm, hmm, ini di luar tema. Assalamualaikum Habib, istri saya baru melahirkan anak kedua, laki-laki. Tolong dikasih nama agar kelak jadi anak yang soleh seperti Habib Novel. <laughs> gini, gini, gini, gini. Saya doakan insya Allah jadi anak yang soleh tapi nggak seperti saya. Ya, yang jauh lebih soleh dari saya. Saya karena saya belum so soleh gitu kan. Jadi seperti saya itu medeni, jangan. Ya, seperti yang udah ceto-ceto solehnya gitu aja ya. Seperti Imam Syafi'i, ulama-ulama para wa, para wali. Dan enaknya kita kasih nama siapa? Ada yang punya usul? Oh, ini saya dikasih hak prerogatif ini ya. Hak beri nama. Ini anak kedua laki-laki ya. Ya. Ini saya kok pengen karena di samping saya ini ada Bib Muhammad bin Husin ya. Enaknya ini dikasih nama Muhammad siapa? Hah? Siapa? Uh, Nizar Arju. Eh, itu tuh cita-citanya dia kalau itu bukan. <laughs> Ada yang punya usul? Hah? Novel. <laughs> ah, ya. Udah, Muhammad Naufal. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal. Iya. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal <laughs> ya. Boleh ini buat hiburan kita ini legi-legi ada yang minta nama ya. Al-Fatihah bismillah. Saya fatihahkan sekalian ya. Namanya Muhammad Naufal jangan diganti udah minta ini. Ya udah pakai tawar menawar nih. Jenengan minta ya harus nurut gitu kan ya.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 Nah, ini, ini ada yang ngomong gini, Bib, kalau itu tadi kan naruh pelepah korma di makam kubur yang jelas-jelas sedang diseksa. Lah kalau naruhnya di makam wali, kan wali kan tidak diseksa tuh. Harus dikasih mawar, bolati gitu kan. Dikasih seperti itu. Terus e, gimana gitu kan? E, terus kenapa kita juga ziarah dan mohonkan ampun? Padahal para wali itu kan sudah di diampuni, kok juga dimintakan am, ampun. Ini pertanyaan menarik. Perlu dijawab atau enggak usah? Jawabannya kira-kira apa? Coba ada bisa jawab? Hah? Bib Muhammad ada usul? Ini Monggo ini karena enggak punya jawaban atau Katanya monggo ini menunggu jawaban. Jadi begini ya. Uh, kalau yang diseksa kita disuruh berupaya agar selamat dari sek seksa. Artinya tasbih ini kan suatu yang baik, betul? Jadi tasbihnya yang baik itu kan bukan pelepah kormanya tuh, tapi tasbihnya pelepah korma. Tasbihnya pelepah korma ini membawa manfaat terhadap yang diseksa. Artinya tasbih ini menjadi kebaikan tambahan untuk yang diseksa, betul? Di sini yang pakai parfum siapa coba angkat tangan. Yang tadi pakai parfum, tolong angkat tangan. Tolong, tolong, tolong, please, please. Yang pakai parfum, pakai parfum. Ya, sudah kan? Pakai parfum. Anda sudah pakai parfum, tapi saya bakar menyandak di sini tadi. Bakar wewangian, betul, aromaterapi. Benar? Manfaatnya apa? Semakin wa, wangi, semakin harum. Lah kira-kira saya bakar sudah Anda sudah wangi, terus saya bakar wangian ini, ini kira-kira manfaat atau mubazir? manfaat. Karena tidak ada istilah mubazir untuk kebaikan. Paham ya? Jadi kebaikan tuh kalau berlebih-lebihan, baik, itu semakin lebih semakin ba bagus. Nah termasuk tadi, oh namanya orang soleh, kok dengar tasbih seneng. Kita udah wangi, kedatangan orang wangi, seneng nggak? Seneng gitu kan? Uh, ini ada uang yang datang. Oh uh, ini ada orang ngirimi tempe datang, kan kita jadi seneng. Nah kalau para wali di makamnya bahagia karena bunga-bunga tadi, tasbih-tasbih bunga tadi, maka di alam kuburnya mereka ingat kepada kita. Oh kamu ya, jangan khawatir. Nanti kamu kalau meninggal tak jemput. Jangan jangan bingung loh, meninggal dijemput wali itu pena. Dikancani, bukan sekarang jemputnya, tenang gitu. Nanti kalau meninggal temani. Oh jangan khawatir, saya juga akan doakan kah kamu. Artinya kebaikan yang dia lakukan ini kembali pada dirinya sendiri sendiri. Kalau istilah orang zaman sekarang ada cangkir disoi eh, apa namanya kopi gitu ya, tumpah di lepek. Lah kita kan ada di lepeknya itu ya. Kita yang akan minum kok kopinya. Sebenarnya cangkirnya udah luber lu, luber. Manfaatnya kembali pada diri kita sen sendiri. Mintakan ampun kepada orang yang sudah diam diampuni. Betul? Nah Rasulullah SAW itu kira-kira diampuni Allah enggak? Diampuni. Dirahmati Allah enggak? Dan Nabi sendiri itu dikatakan apa? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul. Tapi Allah memerintahkan kita untuk selantiasa memintakan rahmat bagi Nabi Masa Salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya sholli itu apa? Ya Allah, tolong limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Oh Nabi sekalian rahmat, cek kon jaluk rahmat. Apalagi kita manusia yang tak luput dari do, dosa. Jadi memintakan ampun buat siapapun itu suatu hal yang luar biasa. Makanya enggak ada begini, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat khususan yang punya dosa. ada. Enggak ada kan? Ya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu kan? Terus di Al-Qur'an, itu ada jenengan tuh cuman gedebus. Wah ini, orang kan macam-macam kasar boleh, namanya aja orang protes kok ya. Itu bahasa basi, cuman pendapat-pendapat gak cetol Itu cuman akal-akalan anda. Oh orang itu begitu zaman sekarang aneh-aneh. Dikasih tahu sama orang yang yang rotok ngerti ya nggak percaya gitu ya. Nah ya itu. Pokoknya butuhnya itu dikasih dalil. Ya. Coba itu. Ayat Al-Qur'an. Siapa yang apal walladina dan orang-orang yang datang setelah mereka. Gimana ayatnya? Di Muhammad hafal? Siapa yang hafal Al-Qur'an ini? Yang hafal Al-Qur'an ada di sini? Halo. Para hafid Quran jangan sembunyikan dirimu. Yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwani ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Justru itu dipuji oleh Allah orang-orang yang datang kemudian dengan mengucapkan Rabbana lana, ya Allah ampuni kami wali li ikhwanina alladzina bil iman yaitu kaum muhajir dan ansor, sahabat-sahabat Nabi yang nggak punya dosa, yang dijamin di surga, yang hidupnya bersama Rasul, itu masih dimintakan am, ampun, yang dimintakan ampun mulia, yang memintakan ampun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup dalilnya? Cukup ya? Karena kalau kelamaan nanti kebanyakan dalil sampai jam 11 nih. Nah, ini ini contoh. Sebetulnya kita itu ahli sunnah ah, handphonenya mati. Baterainya ha, habis. Mohon maaf kalau yang belum sempat kebaca karena nggak mungkin semua bisa dibaca. Tapi tolong kirim terus ya. Kirim terus karena saya lagi nulis buku. Pertanyaan Anda itu nanti akan akan jadi inspirasi untuk apa namanya? E, buku saya tersebut. Mau nanya kan? Ya, punya unek-unek mumpung nih, mumpung saya lagi pengen nulis sangat-sangat serius. Ya, sekarang kita belajar Hikam Ibn Athaillah dikit lanjutannya, karena yang pertama nggak pernah berlanjut, jadi saya lanjut kedua. Kalau enggak nanti pertama terus itu kan ya. Kemarin udah jelas saya yang pertama ya. Min alamatil i'timadi al amal nuksonur raja' inda wujudi zalal. Salah satu ciri orang yang bergantung pada amalnya bukan bergantung pada Allah, tapi yang dijadikan gantungan adalah amal amalnya yaitu ketika dia tergelincir dalam dosa, harapannya pada Allah justru ber, berkurang. Nah, itu nggak boleh. Bergantung jangan pada apapun. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Bergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Kalau kita terjerumus dosa, ingat dosa itu tidak bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Kalau kita berbuat taat, ingat Ketaatan itu tidak bisa masukkan kita ke dalam sur surga. Yang bisa masukkan kita ke neraka hanyalah Allah. Yang bisa masukkan kita ke surga hanyalah Allah. Artinya ketika kita berbuat dosa ingat Allah yang punya kuasa. Segera minta ampun kepada Allah Segera mengharapkan ampunannya Allah Segera memperbanyak amal so, soleh Ketika kita banyak amal soleh Ingat Jangan bersandar pada amal solehmu Karena yang tahu diterima atau tidak diterima Cuman Allah Yang mau nerima juga Allah Yang bisa nolak juga Allah Maka kamu kejar Allahnya Jangan banggakan ah, amalmu Ringkasnya seperti itu Nah sekarang yang kedua Nanti kalau nggak saya buka sekarang Maka kita tetap di yang pertama Terus Iradatukat tajrid Ma'a iyaka fil asbab Minasyahwatil khafiyah Wa irodatukal asbab Ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ini saya terjemahkan penjelasannya Jumat yang akan datang. Setuju? Keinginanmu untuk tajrid, keinginanmu untuk tajrid, tajrid, tajrid apa tabib tajrid itu. Kalau tiang dusun kok jenengan warai tajrid niku nyebutan mudeng. Kalau enggak ngertos Pak Abdul Majid kali Abdul Majid. <laughs> Tajrid tajrid mboten nger ngertos. Tajrid itu melepaskan diri dari sabab. Sabab itu jalaran. Sabab itu sarana. Contoh mau kaya harus bekerja. Betul kan? Berarti ini sarana ini kalau kita nggak mau kerja lagi Gak kerja, itu namanya sudah tat, tajrid. Nah, kalau kamu pengen tajrid, kamu pengen gak kerja, pengen di masjid to, pengen pengajian to, pengen solawatan to, pengen zikiran to, ya kan? Pengen di dalam gua zikir ngaji terus. kata tajrid, Ma'ikomatilah iya kafil asbab. Padahal Allah itu sedang memberikan kamu kenikmatan di dalam upaya mencari rezeki. Padahal kamu itu kerja ya bagus. Golek duit, buka toko ya laris. Ya buka toko ya, ya laris, bisa kerja dan kerjanya halal. Tidak melanggar aturan syariat. Kamu itu ahli di pasar. Kok lihat Habib Novel duduk ngajar, lihat yang hadir sini pengajian, lihat Habib Muhammad ngajar, ikut pengajian. Wah, kelihatannya saya ini kok hubud dunia ya, di pasar terus ya. Ya udahlah, saya nggak mau cari duit lagi. Saya tak tiap hari pengajian saja. Tiap hari pengajian. Kalau butuh, saya tak ke pesantren saja deh. Saya mau tinggal di pesantren. Saya mau tinggal di pesantren. Seminggu di pesantren. Dua minggu di di pesantren. Ya ini bagus atau nggak bagus nih? Kayak aneh apa ya? gitu kan? Kelihatannya bagus. Kata Ibn Athaillah, itu sebetulnya perbuatanmu seperti itu muncul bukan dari niat yang baik, tapi muncul dari hawa nafsu yang tersembunyi. Hawa nafsu yang tersembunyi. Kenapa dikatakan hawa nafsu tersembunyi? Nah sebetulnya kalau kamu jadi wali itu, kamu dengan dagang yang jujur, atau jir as pedagang yang jujur itu derajatnya sama dengan syuhada kok. Nah ngapain kamu punya capek ceramah ikut pengajian? Udah di toko aja yang jujur. Tapi jangan lupa dengarkan radio Al-Hidayah. Misal begitu loh kan bisa toh? Jangan lupa tetap belajar gitu. Tapi fokusnya pada cari har harta. Yang harta itu dicari dengan halal. Kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan muslimin wal muslimat. Itu benar. Jangan justru ditinggalkan, saya nggak mau jadi orang kaya, kemudian apa namanya? khusyuk cari ilmu. Tapi begitu duitnya tinggal titik, mumet. Nah <laughs> ini namanya berarti hawa naf, nafsu. Ya. Sementara kamu yang hobinya ini ceramah, ngajar, punya pesantren atau punya pengajian, ya. Eh kok lihat Pak Tar siapa misalnya ya? Saya mau ngasih contoh, tapi yang dikasih contoh jadinya nggak enak. Ya. Tapi nggak apa ya. Lihat Pak Taji misalnya. Ya, jangan nggak kenal kan Pak Taji? Nggak. Nah, itu yang di pojok sana itu. Nah, itu ada Pak Wisnu. Pak Wisnu itu Mister Gondrong. Rambutnya gondrong itu seniman itu. Masya Allah. Punya kafe syariah. Jangan belum punya kan? Kafe syari. Saya kalau ke Jogja ngopi di tempat beliau. Makan kopi sambil ngaji. Itu namanya kafe syar syari. Pak Taji misalnya. Misalnya. Kelihatan. Kok penak. Ya, hidupnya ini misalnya cuma misal loh ya. Beliau belum seperti itu belum, mudah-mudahan segera seperti itu. Ya. Kok hidupnya pena punya punya perumahan banyak 100 perumahan, misalnya saya ngapain apik gitu ya. Dan perumahannya itu satu rumah harganya 2M, 3M, 2M, 3M. Padahal ada 100 perumahan, di setiap perumahan itu minimal ada 50 rumah. Keren atau enggak keren? Wah, enak bener nih ya. Pak Taji ini kalau mau umroh gampang, mau haji nggak nunggu 15 tahun. Kenapa duit banyak? Minta paket super super super super super super. Jadi sekarang berangkat juga bisa gitu. Nggak usah pakai ngan ngantri. Kenapa? Karena bayar yang di Saudi bukan bayar yang di sini. Yang dibayar yang di Saudi. Jadi kedutaan sana yang undang. Misal seperti itu kan ya. Wong duitnya banyak. Misal seperti itu langsung bisa berang berangkat. Wah, penak ya. Sementara ini jadi ustad gak enak. Mau beli mobil aja cari DP susah. Ya, mau beli mobil cari DP susah. Ngutang ngalor ngidul juga nggak ada yang mau min minjemin gitu kan. Alasannya nggak punya uang. Misal ya seperti itu. Dah, saya nggak mau ngajar lagi deh. Enak jadi Pak Taji. Tak kerja, aku kerja ya iso. Aku golek duit ya iso gitu kan. Akhirnya ngomong sama teman-temannya. Mohon maaf Mas ya. Sementara ini lima tahun pengajian libur. Saya mau buat perumahan, saya mau bisnis saja. Katanya bisnis itu lebih menjanjikan untuk ketenangan akhirat saya. Oh, kayaknya seperti itu, ya. Ini ya, ini kata Ibn Athaillah, kamu justru derajatmu turun dari derajat yang tinggi, turun dari derajat yang rendah, jadi orang yang cinta du dunia. Makanya jenengan-jenengan yang udah biasa ke pasar, ya udah, ke pasar cari duit yang banyak. Pengajiannya Jumat malam Sabtu kesini lah, udah, cukup. Rebu malam kemis Habib Syekh. Ya sudah begitu aja. Jangan maunya tiap hari pengajian terus. Sehingga Umar bin Khattab aja pengajiannya sehari pengajian, sehari ti, tidak. Sehari pengajian, sehari ke, ke pasar gitu. Dibagi gitu loh ya. Dibagi. Jangan punya cita-cita duitnya tambah titik. Cita-cita tuh duitnya semakin ba banyak. Coba alangkah indah dan kerennya. Beb, ya, saya punya cita-cita, Bib. Saya ini gaji saya itu satu bulan baru 20 juta. Saya upayakan penghasilan saya satu bulan 100 juta, Beb. Nanti yang 50 juta buat jenengan. Bagus. Itu yang saya tunggu-tunggu, itu murid-murid yang baik itu. Itu kan baik gitu kan ya. Artinya berupaya cari duit sebanyak mungkin untuk kepentingan oh, umat. Jangan kemudian tambah apa namanya? Uh, yang yang ngaji, sudah enak-enak ngaji, dapat ilmu bisa ngajar orang lain, pengen tiru-tiru yang cari du duit. Saya capek Bib jadi guru TPA. Ya itu juga nggak ada yang pernah bayar gitu ya. Padahal jadi guru TPA itu pahalanya satu anak bisa baca Al-Qur'an, ila yomil kiamah dia dapat pahala pahalanya. Ya kan? Pedagang kan meri, enak ya. Itu orang-orang yang yang ngajar ngaji ya, ganjarannya enggak ente entek. Ya masing-masing udah ada pangkatnya. Tergantung kita ditaruh Allah di mana, itu loh. Ya toh kan dibagi sama Allah. Dah tugasmu gula duit, gula ya golek duit. Beb, tugasmu ngajar, ya ngajar. Masa kemudian Habib Novel misal ya, Habib Muhammad sepakat Habib eh, kita pengajian liburkan 2 tahun. Yuk kita sekarang keliling ya, jual kain, jual ini dari satu kampung ke kampung yang yang lain kan merosot derajat ini. <laughs> merosot dera, derajatnya. Meskipun kebutuhan-kebutuhan kita terbatas, tapi di sisi yang lain kita dapat karunia dari Allah yang luar luar biasa. Orang kaya suruh ngumpulkan orang begini tiap Jumat belum tentu bisa, betul kan? Tapi alhamdulillah saya di sini bersama jenengan bisa kumpul tiap Jum Jumat. Ini tugas dari Allah gitu ya. Tugas dari dari Allah. Nikmati ini, dinikmati itu. Jelas. Paham? Wajah-wajah lapar udah tampak di wajah Anda semua. Nah, ini kira-kira laki perempuan yang hadir sekitar seribu lebih dikit ya. Sekitar seribu lebih dikit insya Allah Apa namanya cukuplah makannya. Jenengan jangan ragu makannya. Mau satu orang makan satu puluk juga boleh. Dua puluk juga boleh. Satu baki satu orang juga boleh. Asal dihabiskan di tempat, jangan dibawa pulang. <laughs> ya. Nanti kalau satu orang dibawa pulang gitu, yang repot yang nyugui itu teman-teman yang ngurus. Ya semoga manfaat. Uh, eh, kita akan bacakan doa untuk keponakan dari sahabat saya Pak Agus Masjid yang beberapa hari lalu hari hari Senin ya, Senin meninggal dunia. Namanya siapa Pak? Kebetulan handphone saya anu saya nggak hafal namanya. Tolong salah satu membisikkan ke sini. Mas Hoho, coba Mas Hoho sini. Mas Nugroho, Mas Nugroho ini namanya Hoho. Dulu beliau non muslim, sekarang jadi muslim yang luar biasa. Salah satu hobinya dulu setiap Jumat itu naik motor dari Jogja menuju Demak untuk ziarah Sunan Kalijogo dan sholat Jumat di Masjid Demak. Kemudian saya rubah daripada jauh-jauh ke Demak ke Solo saja, kan cedak. Nanti kita undang Sunan Kalijogonya ke sini. Ya maksudnya kalau beliau biasa ke sana terus gak ketahuan kemana? Ke oh ikut gitu loh ya. Maksudnya seperti itu. Ya. Al-Fatihah untuk roh Radite Hanung Ditya Alfan Putra bin Hasan Semoga Allah meletakkan rohnya Bersama leluhurnya Yang insya Allah orang-orang soleh Dan bersama para awliya wasolihin Meletakkan rohnya bersama ambiya wal mursalin Meletakkan rohnya bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW Menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga mengirimkan ke surga ya, ke kuburnya nikmat-nikmat yang Allah kirimkan kepada para walinya, yang Allah kirimkan kepada nabi-nabinya dan semoga Allah menjadikan istri yang dia tinggalkan, anak yang dia tinggalkan tabah dan lapang hatinya, anaknya menjadi anak yang bermanfaat uh, dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Anaknya menjadi anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kedua orang tuanya diberi Allah pahala yang sebesar-besarnya diberi kelapangan hati, diberi kesehatan dan oleh Allah taala diberi kebahagiaan selama-lamanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin nafi'ah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.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 Dari orang tua kita, kerabat kita, semoga perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dalam perjalanannya pergi dan kembali, dijadikan semua urusannya di tanah suci, mendapatkan kemudahan, ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala, mendapatkan lutuf, dan semoga Allah menjadikan kita semua dapat menyusul menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang, dalam keadaan sehat wal afiyah sahla wal jamala al-hadhiniyah al-fatihah.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 <clears throat> Uh, ini survei ini tolong dijawab jujur ya. Tolong dijawab jujur. Jangan untuk menyenangkan hati saya. Saya butuh jawaban ju, jujur. Siapa yang merasa sangat puas ya, sangat puas dengan penjelasan hadis tadi. Ya tadi ada satu hadis saya uraikan yang merasa sangat puas. Coba angkat tangan. Ya, makasih. Cukup. Artinya lebih dari 99% ya. Jadi ada yang sangat puas, mungkin ada yang puas atau mungkin ada yang tidak puas. Saya kalau di sini saya butuh yang sangat puas berapa persen kira-kira. Nah, nanti yang belum puas, yang belum puas atau yang kurang puas atau yang tidak puas, tolong SMS ke saya.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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Terima kasih atas kehadirannya dan kesabarannya di Majlis Ar-Raudhah ini. Mudah-mudahan jenengan bisa istiqomah, saya juga bisa istiqomah. Dan tolong ajak yang lain untuk terus hadir di sini ya. Pengumuman dari saya hari Ahad besok, hari Minggu, Ba'dal Isya, Tablik Akbar bersama GP Ansor di Masjid Masjid Al-Hikmah Seraten ya, Masjid Al Hikmah Seraten. Diharap kehadirannya. Usahakan hadir ya. Karena itu penting ini Ansor yang punya gawe Ansor Solo. Kita harus ikut mensukseskannya. Nanti pembicaranya insya Allah saya sendiri ya. Kemudian bagi yang ingin bagi yang ingin ikut ikut kerja bakti ya, bagi yang ingin ikut kerja bakti hari Ahad, hari Ahad jam 10 pagi sampai jam 12. Cukup 2 jam. Ya, jam 10 sampai jam 12. Judulnya bersih-bersih berangkal dan kayu. Saya pengen ini Rodo cepat jadi. Target kita insya Allah sebelum bulan Desember dua lantai ini selesai. Kemudian yang di luar juga selesai. Nanti lantai ketiga dan kubah dan menara sambil berjalannya wak waktu. Setuju? Ya. Dan siapa yang pengen menghadiahkan granit untuk ibu-ibu tuh di lantai dua belum ada granitnya, yang pengen menghadiahkan bisa langsung hubungi saya. Ya, bisa langsung hubungi saya. Jangan dalam bentuk granit, pasti saya tolak. Karena seleranya dengan saya belum tentu sama. Jadi dalam bentuk Eh, cash saja, uang cash yang nanti akan saya salurkan pembelian granit yang minimal sama dengan yang di bawah. Karena saya pengen rodo ini indah. Pengen rodo ini in, indah. Yang sudah dapat makan, silahkan langsung dimakan. Jangan lupa, Bismillahi awalahu. Masuk begitu doanya. <laughs> Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu suka lupa itu ya. Baca doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.